cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, jauh. kan sudah menjauh. Takut itu berapa panas. Tungtunglah ada di mana, Wira? Tungtunglah berada di dalam kampus. Hei, ini semua. Mak Rompang diselingi pula tawa penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan ah, dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Ah. Aku berjanji di Bukit Perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Farley, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Laki Tandung. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Naskah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-26 ini didukung para pemain Naryo sebagai Kisabrang, Siska sebagai Aning, Herman sebagai Tembong, Elias sebagai Kiwista, Lilinur Indasari sebagai Gandini, dibantu oleh Dadung dan pembawa cerita Neni Sumardi. teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denha. Pada kisah yang lalu diceritakan, kisah Brang akhirnya tanpa sengaja membunuh pedagang kain yang dianggap selalu memberikan keterangan pada pihak musuh. Padahal maksud kisah Brang bukan untuk membunuhnya, tapi hanya untuk menakut-nakuti pedagang kain itu. Sementara Mak Rompang kembali lolos dari kejarannya sepi ketika Mak Rompang berada di rumah sepasang suami istri muda yang baru saja menikah. Namun Nisepi tampaknya tidak putus asa. Pendekar tua itu tetap mengejar Mak Rompang sebelum tubuh Mak Rompang bersatu dengan kepalanya. Mbak tadi? Sedang bermain dengan Sudana, Atau apakah Berang juga ada perlu dengan bapak saya? Oh, tidak, tidak. Hanya bertanya saja kok. Oh, hmm, apakah siang ini Berang ada keperluan penting dengan saya? Oh, tidak begitu penting, Den Ayu. Hanya ingin menanyakan keadaan Den Ayu saja. Oh, kalau keadaan saya baik-baik saja, oh, Syukurlah. Lalu bagaimana dengan Raden Tapa Sudana? Apakah baik-baik saja dia? Baik dan sehat. Apalagi sekarang Tapa Sudana sudah tahu main. Sehingga seharian dia bermain saja dengan kakeknya di halaman rumah. Uh, kalau malam, Nen Ayu? Kalau malam, Tapa Sudana suka minta didongengkan oleh kakeknya atau oleh saya. Baru dia tidur. Uh, uh, cerita apa saja yang disukainya, Denayu? Macam-macam. Tapi cerita yang paling disukainya adalah perang. Bahkan dia bercita-cita kalau dia besar nanti, dia ingin jadi panglima perang seperti kakeknya yang mulia Senapati Kerajaan. <laughs> wah, wah, wah, cocok, cocok sekali. Karena kakeknya di kota raja adalah seorang panglima perang. Semoga saja kalau sudah besar nanti, dia menggantikan kakeknya. <laughs> Semoga saja begitu. Ah, aku tidak usah menanyakan keadaan Kirambat. Untuk apa aku tanyakan laki-laki kotor begitu? Sudah bisa tinggal di sini, dia sudah untung. Dan dan bapak saya. Uh, ya, bapak dan Ayu bagaimana? Sehat-sehat dia. Ya? Wah, bapak saya paling sehat. Tidak pernah sakit-sakit selama tinggal di sini. Oh, <laughs> syukurlah dan Ayu. Sehingga saya tidak mendapat omelan dari Raden Wangsa Dirja. Uh, sebenarnya aku tidak mau menanyakan keadaan bapaknya. Tapi ya akhirnya aku harus bertanya juga. Enak betul menjadi orang terhormat. Semuanya harus diperhatikan walau sebenarnya tidak perlu diperhatikan. Uh, kata Kiramat, Den Ayu sedang menenun di belakang? Iya, saya sedang belajar menenun karena Raden Wangsa Dirja membawakan guru untuk saya dari kota <laughs> Raja. Ah, syukurlah Den Ayu. Nanti kalau sudah ada hasil tenunan Den Ayu, akan saya jual. Pasti harganya mahal. <laughs> Kisah berang ada-ada saja. <laughs> Biasanya hasil tenunan para bangsawan bagus-bagus Den Ayu. Dan itu berkat pelatihnya yang hebat. Dan saya yakin pelatih yang dibawakan oleh Raden Wangsa Dirja pasti pelatih yang anda. Uh, eh, mungkin juga, saya tidak tahu. Karena saya menenun baru mulai kemarin. Apakah benang tenunannya sudah lengkap, Den Ayu? Hah? Kalau belum, uh, maksud saya kalau belum lengkap, akan saya belikan di pasar. Oh, tidak usah, Ki. Benang tenunnya sudah lengkap dibawakan dari kota raja. Oh, iya, iya. Hmm, ini Den Ayu. Ada oleh-oleh sedikit dari saya. Mungkin oleh-oleh ini tidak berharga bagi Denayo. Untuk saya? Iya, Denayo. Wah, bagus betul kain ini. Di mana kita berendapatnya? <laughs> dari pedagang kain yang biasa datang kemari, Denayo. Tadi pagi dia datang ke rumah saya. Oh ya? Ah, bukankah hari ini hari pasar? Dan saya memang memesan kain yang bagus pada pedagang itu. Iya, iya, iya Denayu. Uh, eh, tadi dia bilang begitu pada saya. Tapi dia tidak sempat kemari karena terburu-buru. Katanya dia mau pindah ke Singasari. Oh, sayang sekali. Tapi bukankah dia itu orang mentilin? Betul, Denayu. Lalu kenapa pindah jauh-jauh begitu? <laughs> orang kan kemauannya berbeda-beda, Denayu. Uh, ah, iya, memang begitu. Tapi langganan saya jadi hilang kisah berapa. <laughs> Siapa tahu nanti Denayu punya langganan baru lagi. Ya, semoga saja. Hmm, saya mengucapkan terima kasih atas pemberian kisah berang ini. Wah, pemberian yang tidak ada artinya, Denayu.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 bagaimana dengan mayat pedagang kain itu? Sudah saya kubur di tepi hutan, Kilura. Lalu uang pedagang kain itu kau kemana kan Pedagang kain itu tidak punya uang apa-apa, Kilura, kecuali uang yang Kilura bayarkan padanya kemarin. Iya, uang itu yang aku tanyakan. Mana punya uang pedagang miskin seperti itu? Mana? Uh, ini, Ki. Ah, saya permisi, Kilura. Eh, tunggu dulu, prajurit. Aku mau menghitung uang ini, apakah sudah kurang atau sama seperti kemarin? Uh, sama seperti kemarin, Kilura. Eh, jangan mempengaruhi aku. Biarkan aku menghitungnya. Kalau uang ini kurang, maka berarti kau yang mengambilnya. Saya? Ah, jangan mempengaruhi aku. Uh, siaga, Kilura. Nah, begitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, Sembilan. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Cuma sembilan kepeng. Mana lagi yang enam belas kepeng, prajurit? Itu, Kilura. Itu mana? Hah? Semuanya kan ada dua puluh lima kepeng. Yang di tangan kiri Kilura belum dihitung kan? Uh, oh iya, iya iya iya. Wah wah wah. Hawas juga matamu kalau soal uang ha. Ah. Ah, ha, ha, ha. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ah, iya, iya, iya. <laughs> Bagus. Cukup, cukup, cukup, cukup. Nah, sekarang pergilah. Permisi, kilura eh, eh, eh, tunggu, tunggu. Ah, tunggu, Siaga, kilura Ah, aku ingin memberi upah pada prajurit ini. Hmm, tapi sayang, uang ini cuma ada 25 keping. Kalau saja uang ini ada 26 kepeng, maka akan aku beri dia sekepeng. Uh, uh, pergilah, uh, tidak jadi, tidak jadi. Uh, uh, ya, saya permisi ke lurah. Hmm. Kalau tadi aku beri dia sekepeng, aku rugi. Karena uangku kemarin aku berikan kepada pedagang kain itu 25 kepeng sehingga aku kurang sekepek. <laughs> Iya, iya, iya, aku rugi, aku rugi. Apalagi dia sudah aku beri upah setiap bulan tiga kepeng. itu sudah cukup untuk hidupnya sehari-hari. bisa? Bisa. Uh, apakah kau sudah sembuh, Tembong? Ha, sudah, Ki. Syukur. Masuklah. Uh, jadi, Tenayu ada di dalam? Ada. <laughs> Terima kasih. Tenayu, hmm? uh, saya mau menyampaikan kabar penting, Tenayu. Tentang apa? Ah, tentang pedagang kain itu? Oh, nanti saja. Aku tidak punya waktu. Ah, tapi ini penting, Dirayu. Aku ada urusan yang lebih penting, Tembong. Aku harus pergi ke dermaga Batang Hari sekarang juga. Ah, sialan. Pasti dia pergi menemui pedagang lada yang bernama Hungta itu. Nah, ada lagi? Ah, apakah boleh saya mengawal Denayu ke sana? Tidak usah, aku bisa menjaga diriku sendiri. Ada lagi yang akan kau bicarakan? Ah, tidak ada. Kiwista, kemari. Saya Ayu. Uh, eh, Den Ayu memanggil saya. Apakah kudaku sudah siap? Sudah siap semua, Den Ayu. Pengawal-pengawalku juga sudah siap? Juga sudah siap, Den Ayu. Bahkan mereka sudah siap dengan pakaian samaran mereka. Bagus. Nah, Kiwista dan Tembong tinggal di mendilin ini. Hati-hati selama aku tidak ada ya. Ha, siap, siap Den Ayu. Aku pergi. Iya, Dan Den Ayu.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 Kau rupanya masih sakit, Tembong. Uh, maksud Kiwista? Kau masih sakit. Itu sebabnya kau tidak diajak dan Ayu Gandini ke Batang Hari. Ah, tadi kan aku sudah bilang bahwa aku sudah sembuh, Kiwista. Mungkin Den Ayu Gandini belum tahu kalau kau masih sakit. Sehingga Den Ayu tidak mengajakmu serta. Ya, mungkin juga, Ki. Tapi Akhir-akhir ini Dinayu Gandini sudah berubah terhadapku, Ki. Maksudmu? Ya, seperti sekarang ini. Aku tidak pernah tahu sebelumnya bahwa dia akan pergi sejauh itu. Dan aku tidak pernah tahu apa sebenarnya urusan Tin Ayu ke sana. Padahal tadi aku akan menyampaikan berita yang sangat penting, Ki. Peristiwa apa itu, Tembong? Tentang terbunuhnya pedagang kain. Ah? Oh? oh, kasihan. Nanti akan aku sampaikan kalau Den Ayu sudah pulang. Kisana, kisana, kisana. Uh, eh, juragan memanggil saya? Iya. Uh, juragan ada perlu apa? Apa kamu melihat pedagang lada yang bernama Hunta? Hunta? Hunta? Iya, dia sering memakai jubah yang panjang. Ah, iya, iya, iya. Uh, pedagang Cina itu juragan? Iya, iya. Uh, tadi ada di sini juragan. Tapi biasanya... Ah, nah, itu dia, itu dia. Yang duduk di rumah itu? Iya, juragan. Kenapa orang ramai keluar masuk di rumah itu? Oh, itu rumah makan, Juragan. Rumah makan? Iya. Besar betul rumah makan itu. Wah, itu rumah makan yang terbagus di dermaga Batang Hari sini, Juragan. Oh, begitu. Terima kasih ya. Eh, eh tunggu dulu, Juragan. Ada apa? <laughs> Minta upah, Juragan. Upah? Upah apa? Kan saya sudah menolong Juragan. Menolong aku? Nah, iya. <laughs> kan Juragan bertanya pada saya, dan saya sudah menunjukkan orang yang juragan cari. Kan itu namanya saya sudah menolong juragan. Wah, aku baru tahu cara mencari uang seperti ini. <laughs> Di dermaga ini sudah lazim hal seperti itu, juragan. Berapa? Eh, terserah, juragan. Nih. Ah, masa segini, juragan? Maumu seberapa? Eh, satu kepeng, juragan. Wah, kamu memeras namanya. Loh, mana ada harganya uang segini, juragan? Nih tambahannya. Ya! <laughs> Lagi, ya! ampun juragan, ampun. Nih lagi nih. Ha! Aduh, ya! aduh, ampun, ampun juragan, ampun. Kurang ajar. Pasti orang-orang singasar yang mengajarkan hal-hal seperti tadi. Kenapa kalian menonton aku? Apakah kalian mau membela pemeras tadi, ha? Hebat juga pukulan perempuan itu ya. Ayo, siapa yang mau membela pemeras tadi? Maju kemari.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 bertolak pinggang di tengah-tengah kerumunan orang banyak, sehingga orang-orang itu tampak agak takut melihat sikap Gandini. Sementara prajurit-prajurit Gandini yang menyamar memperhatikan dengan siaga kejadian itu.